Berbeda dengan sunnah dari nawafil taat atau sunnah dalam yang disebut digolongkan terhadap sunnah az Maka pasal berikutnya membahas tentang hadis-hadis yang menegur orang yang meninggalkan sunnah. Walaupun hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi Nabi SAW menegurnya. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun wa qad waradat ahadithu wa atharun tatadammanu al-law wal inkar ala man taraka as-sunnah tarafan minha wa kalam ahli al-ilm 'alayha fasal apa yang diriwayatkan dari hadis-hadis dan asar-asar yang mengandung cercaan dan pengingkaran terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah. Kita sebutkan sebagiannya dan ucapan ulama tentangnya. Famin dzalika ma rawahu Muslimun fi sahih. Di antaranya apa diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في أصحابه تأخرا وفي رواية له رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فقال لهم Dalam riwayat Muslim dikatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang atau satu kaum yang senang di belakang di ujung masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taqaddamu fa'tammu bi." Majulah kalian dan ikutlah aku. Wal ya'tam bikum man ba'dakum dan hendaklah mengikuti yang di belakangnya siapa yang di depannya. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhum Allah manusia akan tetap senang di belakang sampai nantinya oleh Allah akan dibelakangkan kalimat taqaddamu yani hendaklah kalian maju ke depan yani salat di depan jangan milih belakang ada kata Nawawi rahimahullah hatta yuakhiruhum Allah taala an rahmatih Jangan kalian berdiri di belakang atau senang di belakang, nanti Allah akan membelakangkan. Kata Nawawi rahimahullah, maknanya dibelakangkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat. Au azimi fadli atau dibelakangkan dari keutamaan fadilah dari Allah. Waraf raf'in manzilah atau dibelakangkan artinya tidak ditinggikan kedudukannya. Wa 'anil atau dibelakangkan dari ilmu wa nahwi dzalik dan yang semacam itu. Qadallahu orang yang senangnya kalau duduk di belakang, ngaji di belakang, sholat di belakang. Qadallahu kita pertanyakan sekarang, apa hukumnya? Soft depan wajib? Tidak. Bukan wajib, berarti sunnah. Nah, sunnah. Tapi kenapa Rasulullah SAW menegurnya dengan mengancam La tazal la yazal qaumun yata'akhkharun. Satu kaum mesti senang untuk di belakang, belakang, belakang sampai nantinya Allah akan belakangkan dia. Dan kata Allah, dibelakangkan dari rahmat, dibelakangkan dari keutamaan, dibelakangkan dari ilmu. Ini semua menunjukkan laum dan pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Anna fi dalil al Kalimat wala yazalu qaumun yata'akhkharun ay 'an iktisabil fadha'il. Jadi kaum-kaum ini terus senang di belakang maknanya dia senang untuk belakangan dalam mendapatkan keutamaan. Senang meninggalkan keutamaan. Wastinabil radha'il dalam menjauhkan atau menjauhi kejelekan-kejelekan juga belakangan hatta yuakhiruhum Allah sehingga akhirnya Allah belakangkan mereka dari rahmatnya wa azimi thawabih dan dibelakangkan dari pahalanya yang besar wa fadli dibelakangkan dari keutamaan wa rafi' manzilati ahli qurbi dan dibelakangkan dari kedudukan orang-orang yang didekatkan hatta yakun aqibatu amrihim nar sampai akhirnya akibat mereka adalah neraka kama jaa fi riwayah sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang lain Khan bin Azzaqullah hadis dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW menegur mereka-mereka yang lebih senang di belakang dalam kajian ilmu ataupun dalam salat jamaah lebih senang di belakang di pojok-pojok masjid. Karena bila Allah ternyata Rasulullah mengajak dan beliau tidak menyatakan dalam masalah tertentu tetapi kalimatnya am. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil, ibrah yang diambil melihat dari keumuman kalimatnya. Siapa yang senang akhir-akhiran belakang belakang nanti Allah akan belakangan dia. Dalam masalah apa? Dalam segala hal yang baik. Dalam segala hal yang baik. Kata Ibn Al-Lantar dikatakan dalam segala hal yang baik atau dalam menghindari yang jelek. Orang sudah menghindari semua, dia terakhir. Orang sudah menjauh semua, dia terakhir. Karena azakumullah yang dikatakan dengan la yazal qaumun yata'akhkharun. Wa riwayah allati asyara ilayha dan riwayat yang diisyaratkan tadi kama jaa fi riwayah hiya ma Abdul Razzaq fil musannaf adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya قال أخبرنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال قوم يتخلفون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار يعني yang diisyaratkan oleh beliau dari Mu'alla. Kama fi riwayat. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan neraka. yaitu hadis ini dalam musannaf Abdul Razzaq rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda la yazal qaumun yatakhallafuna 'an as-safil awal satu kaum akan terus meninggalkan saf pertama hingga akhirnya di belakang oleh Allah dia di dalam perang, subhanallah ini menunjukkan kalau ternyata meninggalkan sunnah tidak begitu saja mengatakan tidak apa. Pertama nggak apa-apa, kedua nggak apa-apa, kalau keterusan apa-apa. Kalau keterusan ada apa-apa. Kenapa? Berarti ya ya yata'akhirun. Berarti terus menerus ingin di belakang. Ada apa ini? Ada apa ini? Nggak suka dia dengan sunnahnya yang pertama. Enggak suka dia dengan ucapan Rasulullah SAW bahwa innal malaikata yusalluna ala suhufil uwal. Sesungguhnya malaikat-malaikat bersalawat kepada suhuf al-uwal. Suhuf al-uwal yang pertama. Qanibirin azakumullah kaum muslimin yang maka di sini dikatakan dengan kalimat hatta yukhallifuhumullah finnar hingga Allah melakukan dia di dalam neraka wa akhrajahu min tariqi Abdul Razzaq dan dikeluarkan pula dari jalan Abdul Razzaq Abu Dawud dalam sunannya juga meriwayatkan wa bawwaba alaih dan menulis judul babnya dengan kalimat bab karahiyatut ta'akhur 'ala saffil awal bab tidak disukainya untuk meninggalkan saf pertama tidak disukainya artinya makruh. Makruhnya meninggalkan soft Itu judul babnya pada kitab Sunan Nabi Daud. Wa Ibnu Khuzaimah fi sahih dan Ibnu Khuzaimah membawa hadis yang sama di dalam kitabnya yang beliau juga menulisnya dengan kitab sahih bahwa alaih menulis judul babnya babut taghlid fi takhalluf an safil awal bab kerasnya teguran bagi orang yang meninggalkan saf pertama. Wa Hibban juga menukil dalam kitab sahih beliau. Jadi kitab sahih itu sesungguhnya bukan hanya buku dan Muslim. Ada sahih Ibnu Khuzaimah, ada sahih Ibnu Hibban. Nah, tetapi karena yang paling terkenal kesahihannya dan yang paling bersih dari riwayat-riwayat yang dhaif adalah sahih Bukhari dan Muslim. Sehingga dua kitab itu yang terkenal. Kalau tidak, sesungguhnya Ibnu Khuzaimah memiliki kitab sahih, demikian pula Ibnu Hibban memiliki kitab sahih. Tapi sayang sekali dalamnya tercampur dalam riwayat-riwayat yang dhaif. Wa istaduhu dhaif. Termasuk sanad yang dipakai oleh beliau-beliau ini dhaif. Hanya saja sudah kita sebutkan tadi ada lafaz yang sahih di dalam riwayat Muslim. Yang pertama dibaca tadi adalah dalam sahih Muslim. Ikrimah ibn Ammar al-Yamami mudha'afun adalah didhaifkan. Fi riwayatihi dalam riwayatnya terhadap dari Yahya ibn Abi Kathir indal a'immah menurut para imam-imam beliau dianggap dhaif kalau meriwayatkan dari Yahya ibn Abi Kathir. Wa minha marwahu al-Bukhari fi sahihih. Sekarang dalil yang kedua. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bab Ismu man lam yutimmus suhuf Bab dosanya orang yang tidak menyempurnakan saf. An Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu taala anhu annahu qadima al-Madinah bahwa beliau mendatangi Madinah faqila lahu kemudian dikatakan kepadanya ma ankarta minna mundu yaumi yaumin ahadta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dikatakan kepada Anas, apa yang kau ingkari dari kami? Sesuatu sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini. Apakah ada yang kau tunggu kami? Kata mereka. Ini caranya mereka mencari ilmu dari seorang sahabat. Engkau melihat kami lama ini, apa bedanya dengan zaman Rasulullah SAW? Dan apa yang kau tunggu? Apa yang kau ingkari? Qala ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna as Aku tidak mengingkari sesuatu pun kecuali hanya saja kalian tidak menyempurnakan sholat. Diingkari atau tidak diingkari? Diingkari. Kalian tidak menyempurnakan sholat. Oleh بهذا الحديث على ما نحن فيه ينبغي على قول على قول من قال إن تسوية الصفوف مستحبة لا واجبة. Tentunya pendalilan dengan hadis ini dalam pembahasan yang sedang kita bahas ini tentunya yang bagi ala qauli man qala ini bagi mereka yang berkata bahwa meluruskan sof perkara yang sifatnya sunnah bukan wajib mustahab lah la wajib artinya kalau sifatnya wajib selesai tidak bisa jadikan dalil di bab kita yang sedang kita bahas yang tidak wajib tapi ditegur kalau meninggalkan iya kan Nah, sekarang bagaimana tasfiyatus suhuf? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka menganggap bahwa tasfiyatus suhuf adalah wajib. Dengan ancaman Rasulullah SAW, sawu suhufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum atau baina qulubikum. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian luruskan saf atau Allah akan bolak-balikan wajah kalian atau Allah bolak-balikan hati-hati kalian. Sebagian ulama melihat bahwa ancaman ini menunjukkan bahwa tasbihatus subuh adalah wajib. Baik. Maka itu bukan pembahasan kita. Berarti kalau wajib ditegur wajar. Kalau wajib diingkari ya wajar. Tapi sekarang sebagian para ulama menganggap itu sunnah. Menganggap perkara yang bukan wajib. Tapi anjuran. Hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian. Dikhawatirkan kalau tidak lurus akan begini, begini, begini. Artinya bukan ancaman, bukan pula menyatakan wajib. Maka bagi mereka yang menganggap bahwa taswiyatul subuh mustahabbah sifatnya anjuran, la wajibah dan bukan wajib, maka ketika Anas bin Malik menyatakan ma'an kartu sayan, aku tidak mengingkari kalian kecuali tidak beresnya sholat kalian. Berarti meninggalkan sunnah yang mustahabbah juga diingkari. juga diinkan. Qala al-Hafidh fil Fath. Berkata al-Hafidh dalam Al-Fath wa naza'a Abu Hazm man idda'a al-ijma' ala 'adam al-wujub bima sahha an Umar annahu daraba qadama Abi Uthman al-Nahdi li iqamat as saf wa bima sahha عن سويد بن غفلة قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة فقال ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير واجب وفيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة لذا ucapan ابن حجر, ابن حجر dalam kitab yang Bari bahwa Ibn Hazm membantah siapa yang menganggap ijma' tidak wajibnya membereskan sumur atau tidak wajibnya merapikan sholat. Dengan apa membantahnya? Membantah dengan apa yang sahih dari Ibnu Umar, dari Umar Ibn Khattab bahwa dia sampai memukul kakinya Abu Utsman An-Nahdi untuk meluruskan sholat. Dan juga apa yang telah sahih dari sahabat Suwaid bin Ghafal radhiyallahu taala Mu. Dia menyatakan karena Bilal yusawi manakibana bahwa Bilal meluruskan saf-saf kami dan memukul kaki-kaki kami dalam salat supaya lurus. Fakala kemudian berkata Ibnu Hazm, "Ma Umar wa Bilal yadribani ahadan." Umar dan Bilal radhiyallahu anhuma tidaklah memukul kaki-kaki orang kalau sesuatu itu tidak wajib. Tidaklah memukul kaki-kaki orang kalau meluruskan sampai itu tidak wajib, nggak mungkin sampai dihukum. Wa nawar. Tetapi alasan mereka, alasan yang menyatakan wajib dengan ini, fihi nawar. Masih ada kritikan. Kenapa? Lijawaz annahuma makana yarayan ta'zir. Karena mungkin saja kedua sahabat tadi menganggap perlunya dihukum orang yang meninggalkan sunnah ini yang terakhir ini kalimat yang berkait dengan bab kita. Tidak mesti dipukul itu berarti wajib. Karena kadang-kadang mereka membolehkan dan mereka menghukum siapa yang meninggalkan sunnah. Lijawazi annahu makana yarayan bisa saja terjadi bahwa keduanya berpendapat ada ta'zir, ada hukuman bagi siapa yang meninggalkan sunnah. Berarti dianggap sunnah tetapi kalau ditinggalkan dihukum sampai dipukul kaki supaya lurus. Artinya di antara para ulama mereka berpendapat bolehnya mentakzir menghukum orang yang meninggalkan sunnah. وقال الحافظ أيضا على حديث أنس مرفوعا berkata Hafid terhadap hadis Anas sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min iqamat as-salah luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya luruskan saf termasuk menegakkan salat واستدل ابن حزم بقوله إقامة الصلاة Ibn Hazm berkata dengan kalimat min iqamatis salah lurutkan saf termasuk iqamatus salah berdalil dengan itu ala wujub taswiyatus subuh, menganggap wajibnya meluruskan salat. Karena iqamatus salat wajib. Kalau Nabi menyatakan fa inna taswiyatus subuh min iqamatus salat bahwa meluruskan salat termasuk iqamatus salat berarti termasuk wajib, sama dengan wajibnya menegakkan salat. Lianna iqamatus salat wajibah, karena menegakkan salat adalah wajib. Wa kullu syai'in minal wajib wajib maka segala sesuatu yang berkait dengan wajib maka dia pun wajib kalau iqamatus salatnya wajib maka yang berkait dengannya juga wajib yaitu meluruskan salat Wal ini ucapan Ibn Hazm. Wala yakhfa ma fihi ولا سيما وقد بينا أن الرواه لم يتفقوا على هذه العبارة tidak samar lagi apa yang ada pada hadis tersebut wala siyama lebih-lebih lagi telah diterangkan bahwasanya rawi-rawi hadis ini tidak sepakat terhadap lafaz tersebut, terhadap lafaz min iqamatus shalah. Wa tamassaka Ibnu Battal bi zahir lafzi Abi Hurairah. Ibnu Battal berpegang dengan lafaz riwayat Abu Hurairah. Fa inna iqamatus saffi min husnis shalah Inilah kata Abu Hurairah. Karena sungguhnya iqamatus shaf meluruskan shaf termasuk bagusnya salat. Min husni as-salat. Fastadalla bihi ala anna taswiyah sunnah. Maka Ibnu Battal melihat riwayat ini berarti menegakkan shaf atau meluruskan shaf sunnah bukan wajib. Kenapa? Karena min husni salat, membaguskan salat. Kalau membaguskan Berarti sunnah. Baik. Qala li'anna husna syai'i ziyadatun ala tamamih. Karena bagusnya sesuatu itu adalah tambahan tersendiri dari tegaknya sesuatu. Ini tegak salat. Ini tegak salat tapi ada ziyadah. Yaitu bagus salat. Maka tidak wajib luruskan salat karena hanya menyempurnakan saja menambah baiknya sholat. Berarti para rawi-rawi tidak sepakat dengan lafaz tadi. Wa urida alaihi riwayah min tamamis salah. Apalagi ada riwayat lain yang diriwayatkan bahwa tasfiyatus tersebut min tamamis salah. Tasfiyatus tersebut min tamamis salah. Luruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Lebih-lebih lagi. Sangat jelas kalau kesempurnaan bukan wajib. Kalau ditinggalkan kurang sempurna. Kalau dikerjakan akan menyempurnakan. Berarti apa yang hanya menyempurnakan kalau ditinggalkan tidak apa-apa? Ya sunnah, eh, tidak wajib. Wa ajaba Ibn Daqiq al-Aid faqala. Ibn Daqiq menjawab dan berkata, "Qad yu'khad min qawlihi tamam salah al Bisa saja diambil dari kalimat min tamam salat termasuk subhan salat diambil kesimpulan istihbab bahwa itu dianjurkan lianna tamaku syai' fil 'urfi amrun zaidun ala haqiqatihi karena kesempurnaan sesuatu dalam uruf dalam pemahaman umum manusia adalah perkara yang lebih dari sekadar mewujudkan ini mewujudkan salah ini mewujudkan salah tetapi yang ini mewujudkan dengan tidak sempurna dan mewujudkan dengan sempurna berarti kesempurnaan adalah amrun zaid perkara yang lebih dari sekedar hakikatnya alati la yatahaqqaq illa biha kalau hak, hakikat tidak ditegakkan kecuali dengannya tapi kalau kesempurnaan itu zaid hakikatnya ada tetapi yang ini disempurnakan yang ini tidak disempurnakan wa in kana yutlaq bihasbil wad'i ala ba'd malatatin walaupun kadang-kadang diucapkan bihasbil wad' ala ba'di ma la tatimmu atas perkara-perkara yang tidak sempurna <clears throat> sebuah hakikat kecuali dengannya yakni seperti dalam kaidah ma la yatimmu fihi wajib fa huwa wajib ma la yatimmu fihi al-wajib illa bihi fa huwa wajib tidak sempurna atau tidak sesuatu menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya maka perkara itu juga wajib Ini azullah kadang-kadang. Tetapi fil urfi dalam keumuman pemahaman manusia bahwa kesempurnaan itu adalah amrun zahid Kada qal, demikian dikatakan oleh beliau. وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي dan ini perkara yang lain karena lafaz syariat tidak dibawa kecuali pada perkara yang ditunjukkan secara wadah, secara bahasa Arab yang dipahami oleh mereka. Fil lisanil Arabi dalam bahasa Arab mereka. Wa innama yuhmal 'ala al-'urfi idza thabata annahu 'urf asy-syari' la 'urf al-hadith. Tidak dibawa kepada makna 'urf kecuali 'urf asy-syari' bukan 'urf al-hadith. Urf syar'i keumuman pemahaman syariat. Kalau urf hadis keumuman masyarakat. Ya. Dan tentunya kalau dalil-dalil akan dibawa kepada pemahaman urf urf yang syariat. Ya. Nah, amma hadis la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum Adapun hadis yang menyatakan hendaklah kalian luruskan sop-sop kalian atau Allah akan bolak-balikan wajah-wajah kalian. Faqad ikhtalafa fi hadzal wa'id. Maka berselisih para ulama tentang ancaman ini. Alihumul 'alal haqiqah amil majaz. Apakah dibawa kepada hakikatnya atau dibawa kepada makna lain? Faman hamalahu 'alal haqiqah lazimal qawl bil wujud. Adapun yang menyatakan bahwa itu adalah ala hakikatihi benar-benar dibolak balikkan wajahnya, maka berarti ini ancaman. Kalau ancaman berarti wajib meluruskan salat. Qanibina azakumullah. Adapun kalau majaz maka itu bukan ancaman. Hada wa qad hakam al-ijma' ala adab al-wujud. Ini kalau sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rushd bahwa beliau menukilkan menghikayatkan ijma ijma para ulama ala adamil wujub bahwa tidak adanya atau tidak wajibnya tasbihatus subuh Faqala fi bidayatul mujtahid berkata Ibnu Rushd di dalam bidayatul mujtahid ajma'al ulama ala anna safil awal muraghabun fihi sepakat para ulama ijma bahwa sop pertama dianjurkan padanya wa kadzalika tarasus sufuh wa tasmiyatuha demikian pula meluruskan saf dan membaik atau meluruskan saf li thubutil amr karena datangnya perintah yang tegas dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ijma ala anna saful awal murazzab. Apa makna murazzab fi? Dianjurkan. Berarti bukan wajib. Demikian pula merapikan saf dianjurkan. Berarti beliau menganggap ijma. Baik. Wa ala kulli fa innal mas'alah laisa hadha mawdi'u tasdiha. Ala kulli hal perkara ini bukan di sini tempat pembahasannya. Untuk kita bahas detail illa annal maqsud biha huna hanya saja maksud kita membahasnya di sini adalah anna jamaahirul ummah yarawna sunniyat tarasus suhuf bahwasanya kebanyakan para ulama menganggap meluruskan saf itu tidak wajib sunnah tetapi kenyataannya mereka yang menganggap meluruskan saf itu sunnah kalau ditinggalkan mereka marah kalau ditinggalkan mereka menegur Kalau ditinggalkan mereka memukul kaki-kaki Semua sebuah Baik Berarti mereka menghukum Mengingkari Menegur keras Mereka yang meninggalkan sunnah Tasbiyatul sunnah Nah Faluhasilil murad Maka dengan itu kita mendapatkan apa yang kita mahu. Yaitu Bolehnya mengingkari alamat Kala sunnah bolehnya mengingkari orang yang menyelisihi sunnah sunnah menurut para ulama. Al inkar ala man khalafa sunan indal ulama. Ini kesimpulannya. Wa min dzalika man tabaqa alaihi min hadits Ali ibn Husain. Dalil ketiga berarti adalah apa disepakati atasnya seperti yang Bukhari dan Muslim juga dari hadis Ali bin Husain anna Husain ibni Ali akhbarahu bahwasanya Husain ibni Ali mengkabarkan kepadanya anna Ali ibni Abi Thalib akhbarahu bahwa Ali ibni Abi Thalib mengkabarkan dari Ali ibni Husain dari Husain ibni Ali dari Ali silsilah min ahli bait silsilah dari ahli bait anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah binti Nabi SAW lailatan bahwa Rasulullah SAW pernah mengetuk pintu Ali bin Abi Thalib pintu rumahnya dan Ali sudah menikah dengan Fatimah faqala ala kalian mengetuk pintu rumahnya sambil menyatakan tidakkah kalian salat tidakkah sekarang waktunya kalian salat faqultu ya Rasulullah anfusana biyadillah Ya Rasulullah jiwa-jiwa kami ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syaa'a an yab'atsana ba'atsna. Jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Kalau Allah kehendaki kami bangun, maka kami pun akan bangun. Fansarafa hina qultu dzalik, maka Nabi pun pergi ketika saya berkata seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib. Walam yarji ilayya syai'a dan tidak kembali kepadaku dengan sesuatu. Artinya tidak menegurku dengan suatu apapun. Thumma sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidahu. Maka ketika dia pulang, ketika dia berbalik, dia memukul pahanya sambil berkata wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala bahwa manusia memang pandai berdebat maka al insan aktsara syai'in jadala. Bahwa manusia memang banyak berdebat. Apa yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat ala tusallian? Tidakkah kalian salat? Tidakkah kalian berdua salat? Ya ini salatul lail, qiyamul boleh? yang sudah kita bahas bahwa itu adalah perkara yang sunnah walaupun termasuk sunnah yang paling tinggi yaitu sunnah al-huda tetapi tetap hukumnya sunnah tetapi toh Nabi menegurnya untuk salat. Dan ketika Ali menjawab, jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Kalau memang ditakdirkan aku bangun, ya bangun. Orang yang tidur kan nggak tahu apa-apa. Ya. Kalau ternyata bangun, ya salat. Ya. Maka Nabi pergi sambil menepuk pahanya dan menyatakan, wakan kana al-insanu aktsara jadala." Bahwa manusia itu memang pandai berdebat. Wa akhrajahu an-Nasa'i fi sunanihi. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya. Bab targhib fi qiyamul lail. Bab anjuran untuk bangun malam. Min tariq Ibnu Ishaq, dari jalan Ibnu Ishaq. Qala hadatsani Hakim Ibnu Hakim dari Ibnu Syihab, dari Ali Ibnu Husain, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW masuk ke rumahku. Wa ala Fatimah dan juga kepada Fatimah di malam hari. Fa'aiqadana lissalah. Maka beliau membangunkan kami untuk salat. Tuma raja ila baitihi fasalla Kemudian beliau kembali ke rumahnya dan salat beberapa saat minal lail. Falam yasma' lana hissan. Tetapi tidak mendengar dari kami sesuatu. Artinya tidak mendengar ada tanda-tanda bangun. Faraja'a ilaina fa'aiqadana. Maka beliau kembali kepada kami dan membangunkan kembali. Artinya bukan sekali. Sekali ditinggal salat. Setelah salat beberapa saat kembali lagi membangunkan lagi. Faqala maka Nabi berkata, "Quma fasalliya." Bangunlah kau berdua, salatlah. Qala fajalastu wa ana a'rufu 'aini. Maka aku bangun dan aku mengucap mataku sambil berkata inna wallahi ma nusalli illa ma kataballahu lana kami sungguhnya demi Allah tidak salat kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat innama anfusuna biyadillah sesungguhnya jiwa-jiwa kami di tangan Allah fa in syaa'a an yab'athana ba'athna kalau Allah kehendaki untuk membangunkan kami maka kami pun bangun Al fawalla Rasulullah maka Rasulullah pun berpaling Wahwa yaqul sambil beliau berkata, wa yadrib biyadihi ala fakhidih sambil memukul pahanya sendiri dan menyatakan ma nusalli illa ma kataballahu lana. Tidak kami salat kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukku. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh manusia banyak berdebat. Qul Berarti yang kedua ini berbeda dengan yang pertama bahwa yang kedua Rasulullah SAW membangunkan dua hal. Yang pertama lebih tegas dari yang, ke, yang kedua lebih tegas dari yang pertama. Quma fasalliya. Bangunlah kalian berdua. Salatlah. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi qauli Nabi sallallahu alaihi Maka para ulama berselisih tentang ucapan Nabi tadi. Hal huwa inkarun ala Ali? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Bahwa manusia memang banyak berdebat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, apakah itu pengingkaran Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib? Atau ta'ajjub min sur'ati jawabih atau kekaguman Rasulullah SAW terhadap jawaban Ali. Memang manusia itu pandai berdebat. Eh, kekaguman atau pengingkaran. Atau taslimun li'udrihima atau Rasulullah SAW dengan ucapan itu menerima udur mereka wa annahu la ataba alaihima bahwasanya tidak ada kejelekan atas keduanya yang mana yang dimaksud oleh tadi warrajih yang rajih dari antara para ulama wallahu a'lam maftarahu al-allamah as-sindi yang paling rajih adalah apa yang dipilih oleh al-allamah al-allamah as-sindi dalam hasyiahnya terhadap sunan dan nasai haitsu qala ala qawlihi wa huwa yaqul di mana beliau mengomentari ucapan Rasulullah SAW, wa kana al-insanu aktsara Shayin jadala, kata beliau ingkarun li jadali li jadali Ali. Ini pengingkaran terhadap bantahan Ali. Li'annahu tamassaka bit taqdir wal masyiah. Karena beliau radhiyallahu anhu beralasan dengan takdir. Kalau takdirnya bangun ya saya bangun. Lo ya. orang tidur nggak tahu apa-apa. Jiwanya di tangan Allah. Tiba-tiba Allah ya bangun, dia bangun. Allah dikatakan oleh sini rahimahullah bahwa ini pengingkaran terhadap bantahan Ali karena beralasan dengan takdir dan beralasan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala fi muqabalatit taklif. Tidak boleh beralasan dengan takdir untuk menentang syariat. Kalau syariat menganjurkan, tapi kan jiwa kita di tangan Allah. Kapan Allah bangun? Kan kita bangun. Ini khairin a'azakumullah tidak boleh Berdasarkan dengan takdir untuk menentang syariat. Wa huwa bahwa yang demikian tertolak. Wala yata'atta illa an kathrati jadali. Dan tidaklah seperti itu, tidaklah datang bantahan-bantahan seperti itu kecuali karena banyaknya debat. Ini keumuman manusia. Wa kana insan aktsara syai'in jadalah. Nama takrifahuna taklifa nanbiyun La wujudi. Iya. Memang beban syariat taklif yang dimaksud qiyamul lail adalah nadbi, sifatnya anjuran. La bukan wajib. Falidzalika sarafa anhum wa qala dzalik. Oleh karena itu Nabi pun pergi tidak memaksa. Karena memang tidak wajib. Rasulullah pergi tidak memaksa. Walau kana wujubiyan lama tarakahu. Kalau saja itu wajib Nabi enggak meninggalkan mereka lama tarakahum ala halihim nggak akan dibiarkan mereka dalam keadaan seperti itu wallahu taala a'lam demikian ucapan as-sindi rahimahullah wa min dzalika ma al-imam Ahmad dan yang berikutnya adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب tidaklah duduk satu kaum di satu tempat duduk tetapi tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala tidak berzikir pada Allah Taala dan tidak bersolawat kepada Nabi SAW kecuali atas mereka nanti penyesalan yaumul qiyamah walaupun mereka masuk surga karena pahala-pahala mereka tapi mereka akan mendapatkan hasrah mendapatkan penyesalan yaumul qiyamah oh fi sunan Abu Dawud bila dan ini diriwayatkan pula dalam sunan Abu Dawud. Kalau tadi dalam musnad Imam Ahmad. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah Siapa yang bangun dari majlisnya satu kaum bangun dari majlisnya yang tidak ada di sana zikrullah majlis yang tidak menyebut nama Allah kecuali kamu kecuali mereka bangkit dari majlis tersebut seperti bangkit dari bangkai keledai himar bangkai keledai wa kana lahum hasrah dan mereka akan mendapatkan penyesalan yaumul qiyamah baik yang pertama disebutkan hasrah yaumul qiyamah yang kedua dianggap majlisnya seperti keledai seperti bangkai keledai a'udzubillah menjijikkan Tapi majlis yang mana yang dimaksud Majlis laisa fihi dzikrullah. Majlis yang enggak ada zikrullah. Tidak menyebut tentang Allah, tidak menyebut tentang Nabi sallallahu tidak memberikan salawat. Maka dikatakan alaihi hasrah yaumil qiyamah. Wa inda qalul jannah litawab. Walaupun masuk surga karena pahalanya, tetap mereka mendapatkan hasratan penyesal. Dan dijuluki majlisnya dengan bangkai lima. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah wajib Zikrullah. Apakah wajib zikrullah pada saat tertentu? Tidak. Disifatkan secara umum. Apa berarti itu? Sunnah apa itu? Hah? Imma sunnah zaidah atau tambahan nawafil ta'ah. Yani perbanyaklah zikir kan begitu. Ketika itu masih nggak ada zikirnya, kenapa kok diancam? dengan ancaman penyesat. Bahkan dijuluki majlisnya dengan bangkai hemar. Pada azamullah ini yang berikutnya. Bahwasanya meninggalkan sunnah kadang ditegur dengan keras. Meninggalkan sunnah kadang ditegur dengan pengingkaran-pengingkaran bahkan dengan ancaman-ancaman. Wa fi sunan Abi Dawud aidan dan dalam sunan Abi Dawud juga ada lafaz من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تركا ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تركا قال الهيثمي في المجمع عن إسناد الإمام أحمد رجاله رجال الصحيح وقال النووي في الأذكار عن إسناد أبي داود اللفظ الأول إسناده صحيح وقد أخرجه الترمذي في سننه من طريق سفيان عن صالح مولى أتوأمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم Lihat lafaz-lafaznya. Lafaz yang ketiga berbunyi siapa yang duduk di satu tempat duduk. tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir pada Allah, padanya maka atasnya dari Allah tirah. Siapa yang berbaring di satu pembaringan tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir pada Allah, juga atasnya di sisi Allah ada tirah sesuatu tirah itu sesuatu yang menjadi alasan untuk dia bisa diadab oleh Allah kalau Allah kehendaki itu disebutkan sanad-sanadnya di antaranya oleh Al-Haythami bahwa sanadnya Imam Ahmad rijaluhu rijalus sahih rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dipakai dalam kitab sahih Masya Allah dan berkata Nawawi dalam Adkar, sanadnya Abu Dawud di lapan pertama adalah sanad yang sahih. Dan dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dalam sunannya dari jalan Sufyan dari Saleh maulid Tawamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW qala ma jalasa qaumun majlisan tidaklah satu kaum duduk satu majlis tidak menyebut Allah atau tidak berzikir pada Allah walam yusallu ala nabiyihim dan tidak bersalawat kepada nabi mereka kecuali atas mereka tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum maka kalau Allah kehendaki Allah adab mereka kalau Allah kehendaki Allah ampuni mereka sama kalimatnya yaitu dengan kalimat tirah kaum muslimin yang sahabat ini juga ancaman bagi mereka yang meninggalkan sunnah karena dianjurkan, diperintahkan, diajarkan untuk selalu berzikir pada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala Orang-orang beriman, ciri-cirinya adalah yadhkurun Allah. Mereka selalu berzikir pada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, apakah dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Maka ada satu majlis duduk bicara-bicara terus pergi nggak ada di sana zikrullah, nggak ada salat pada Nabi, maka majlisnya dikatakan seperti bangkai keledai dan dikatakan dia akan mendapatkan kerugian nanti yaumul kiamat, bahkan dikatakan ada tiram. Kalau Allah kehendaki diadab dia, kalau Allah kehendaki dimaafkan dia. Tetapi kan berbicara misalnya majlisnya majlis bisnis. Tapi apakah nggak ada seorang mukmin ketika berbicara majlis eh, bisnis? Apa nggak ada di sana? Semoga Allah berikan barokah. Masa nggak ada kalimat itu? atau semoga kita menjalankan dengan sunnah atau nasihat atau kalimat-kalimat yang berkait dengan itu ada seharusnya selalu dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya sehingga majlis-majlis tadi majlis barakah jangan menjadi majlis-majlis kosong majlis yang akan menjadi hasratan yaumul qiyamah majlis yang akan menjadi kerugian dan penyesalan yaumul qiyamah jangan sampai menjadi majlis yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya majlis kering tanpa menyebut nama Allah tanpa menyebut salawat kepada Nabi Rasulullah SAW berafiyah. Kalau Tirmidzi, riwayat yang terakhir dari Tirmidzi, kata beliau, "Hadza haditsun hasanun sahih." Dan kata berkata Hakim, "Hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu." Hadis ini hadis yang sahih sanadnya dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa salih laisa bisaqit. Sedangkan saleh bukan orang yang gugur hadisnya. Fata'aqabahu Dhahabi Tetapi dikomentari oleh Ad-Dhahabi Karena beliau al-hakim terkenal tasahul Dalam menilai Maka dikomentari oleh Ad-Dhahabi Qultu saya katakan Salih da'if Bahwa Salih yang dikatakan oleh al-hakim Sebagai orang yang tidak sakit Ternyata dikatakan oleh Ad-Dhahabi da'if Pada bin Azzaqumullah Wa huwa qad ikhtalata Bahkan Salih ikhtalat Tercampur hafalannya ورواية سفيان Anhu عنه بعد الاختلاف dan Sufyan al-Thawri mendapatkannya dari dia setelah ikhtilafnya dia. Ikhtilaf itu berubahnya hafalan. Apakah karena fikun atau karena dia biasa meriwayatkan dengan kitabnya dan kitabnya terbakar atau sesuatu hal yang lain, maka berubah hafalannya ketika mudanya dalam keadaan bagus, ketika waktu tertentu berubah. Maka kalau tidak bisa dibedakan ini diriwayatkan sebelum ikhtilaf atau sesudah ikhtilaf, maka semua hadis yang ditolak. Kalau tidak bisa dibedakan, ini diriwayatkan sebelum ikhtilaf atau sesudah ikhtilaf. Kalau nggak bisa dibedakan, tolak semua. Tapi kalau bisa dibedakan, ini sebelum ikhtilaf, ini sudah ikhtilaf, maka yang sebelum ikhtilaf dikatakan diterima, makbul, apa yang setelah ikhtilaf ditolak. Tetapi ini diketahui bahwa riwayatnya Sufyan dari beliau ba'dal ikhtilaf dari Saleh setelah ikhtilafnya beliau setelah tercampurnya hafalan kama nas ala dzalika Ibnu Ma'in sebagaimana disebutkan secara nas oleh Ibnu Ma'in dan juga lain wa mimma yadullu ala annahu lam yutqin lafdha hadzal hadis dan di mana atau sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau tidak mungkin dalam menyampaikan lafaz hadis ini bahwa Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari jalan Ibnu Abi Dhi'b dari Saleh dari Abi Hurairah bilafaz dengan lafaz ma jalasa qaumun majlisan لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم جرح tidaklah duduk satu kaum di majlisnya yang tidak menyebutkan nama Allah padanya dan tidak bersalawat kepada Nabi mereka kecuali atas mereka tirah. Padahal tadi di atas disebutkan jelas qaumun majlisan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihi tira fa in syaa adzabahu wa in syaa ghafara lahu berbeda meriwayatkan yang pertama dengan meriwayatkan yang kedua wa ibnu abi dzib sami'a min salih qabla an yukharrif sedangkan ibnu abi dzib mendengar dari salih sebelum beliau yukharrif sebelum tercampurnya hafalan demikian dikatakan oleh Ibnu Ma'in dan berkatakan dikatakan oleh al Sima' ibn Abi Dhi'b minhu qadim kata al bahwa Abi Dhi'b mendengarkan dari beliau dari Saleh itu qadim dulu sekali sudah lama sekali artinya sebelum ikhtilaf baik demikian lafaz lapatnya walaupun salah satunya ada yang lemah tetapi apa yang diriwayatkan yang sebelumnya oleh Imam Ahmad rahimahullah atau Abu Daud dan sebagainya dikatakan rijaluhu rijalus sahih rawi-rawinya adalah rawi yang dipakai dalam kitab-kitab sahih yang menunjukkan bahwa hadis ini satu dengan lainnya saling mendukung dan menunjukkan makna yang sama bahwa siapa yang mendirikan satu majlis atau duduk di satu majlis atau dia berbicara ngobrol tapi tidak menyebut nama Allah tidak bersalat kepada Nabi maka majlisnya adalah majlis yang jelek dan terancam penyesalan ini juga ancaman bagi mereka yang meninggalkan sunnah. Bagi mereka yang meninggalkan sunnah untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sunnah untuk selalu ingat kepada Allah dan selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi Kita lanjutkan insyaallah pada kali datang billahi taala.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 Jazakallah khairan atas jawabannya. Karena bin Azzaqullah TV Roja menganggap ya, diri mereka mendapatkan salat tetapi yang is di dalamnya tercampur tercampur sekian banyak jenis manusia ada hizbiyin ada orang yang ditakdir seperti Ali Hasanul Habib ada orang-orang seperti Al-Arifi yang ditakdir oleh para ulama karena pemikiran khawarijnya sedangkan Ali Hasan pemikiran urjiannya dan juga ada yang mencerca Syekh Rabi seperti Firanda dan lain-lain. Bahkan sebagian mereka ada yang benar-benar sia-sia bergabung dengan beberapa tokoh-tokoh politik. Sehingga sungguh bukan perkara yang sunnah untuk berjalan bersama jenis-jenis manusia seperti itu. Para keluarga bahkan kami tidak menganjurkan kalian untuk mendengarkan video atau radionya. Barakallahu